dalam solat pertama adalah berjalan karena satu kebutuhan berjalan karena ada satu keperluan sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu alaihi muglakun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumah dan pintu terkunci. Faji'tu fastaftahtu maka tatkala aku datang aku pun minta dibukakan pintu famasya fafatahali lalu beliau pun berjalan dalam solatnya untuk membukakan pintu bagiku summa raja'a musallahu kemudian beliau kembali lagi ke tempat solatnya. Wasafat an bab fil kiblah dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa posisi pintu berada di arah kiblat. Jemaah sekalian, hadis ini dengan jelas menunjukkan kepada kita berjalan di dalam solat karena adanya satu keperluan itu dibolehkan. Tetapi di dalam hadis ini dijelaskan juga syaratnya. Pertama karena ada keperluan, yang kedua jaraknya dekat, tidak terlalu jauh. Karena itu sudah dimaklumi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau itu hanyalah al-hujurat, kamar-kamar. Jadi jangan dibayangkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti rumah kita. Rumah beliau itu sangat sederhana. Beliau orang yang hidup dalam keadaan yang sangat sederhana dan itu memang pilihan beliau dan bukan satu masalah bagi beliau Anda beliau pingin tentu sangat mudah bagi beliau untuk berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang kaya tapi tidak tidak beliau lakukan rumah beliau yang kecil jadi dekat kemudian syarat yang berikutnya posisi posisi kita masih menghadap kiblat. Jadi ini paling tidak tiga syarat boleh berjalan dalam sholat. Pertama ada satu keperluan, misalkan membukakan pintu. Yang kedua jaraknya dekat. Yang ketiga masih tetap mengarah ke kiblat. Jadi berjalan maju dan mundur tetap menghadap kiblat. Iya. Sebab menghadap kiblat sudah kita bahas termasuk hal yang dipersyaratkan di dalam solat. Iya. Artinya kalau pintunya terlalu jauh pintunya terlalu jauh maka misalkan kita lagi sholat di lantai dua, ada orang datang di lantai satu, ya, maka tidak boleh kita membatalkan sholat kita kecuali orang yang wajib kita penuhi panggilannya. Misalkan seorang istri dipanggil oleh suami dan dia sholat sunnah, apa yang harus dia lakukan? batalkan sholatnya. Demikian pula seorang anak, kalau dia sholat sunnah dipanggil oleh orang tuanya, maka batalkan sholat sunnahnya, sebab memenuhi panggilan suami bagi istri atau orang tua bagi anak adalah wajib yang wajib mengalahkan sunnah ya kecuali dia sholat wajib maka tidak boleh dibatalkan ya dan hadis ini bukanlah maksudnya menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wajib di rumah tidak. Beliau solat sunnah. Beliau solat di rumah bukan solat wajib melainkan solat sunnah. Adapun solat wajib maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu solat berjamaah di masjid kecuali beliau sakit atau safar di rumah adalah sholat sunnah ini bagi laki-laki adapun bagi wanita sholat wajibnya maupun sunnahnya itu lebih afdol dikerjakan di rumah baik ini yang pertama yang kedua hamlus sobi menggendong seorang anak menggendong anak ketika sholat ini pun dibolehkan sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata bint Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat dalam keadaan beliau menggendong Umamah putri Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suaminya Abul As bin Ar-Rabi. Fa idza qama hamalaha. Tatkala beliau tatkala beliau berdiri maka beliau menggendongnya. Wa idza sajada wada'aha. Dan apabila beliau sujud maka beliau meletakkannya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita ini dibolehkan. Terutama bagi ibu-ibu yang masih punya anak kecil, masih punya bayi, kadang mau sholat bayinya rewel, minta digendong, maka cara seperti ini boleh. Atau misalkan khawatir, bayi kalau ditinggalkan, kemudian mau sholat, boleh digendong. Iya. Boleh sholat sambil menggendong bayi. Kemudian ketika mau sujud letakkan atau ketika mau ruku kalau kesulitan ruku masih dalam keadaan menggendong maka boleh juga diletakkan. Iya. Tapi kalau masih memungkinkan tidak apa-apa. Terus menggendong dalam keadaan ruku nanti ketika mau sujud baru diletakkan. Iya. Bagaimana kalau dia buang air, buang air kecil? Kalau dia buang air kecil, ya najis. Kalau dia pakai pampers, nggak masalah. Tapi kalau mengenai pakaian kita, maka dengan terpaksa ya sholat dihentikan harus ganti pakaian terlebih dahulu iya karena syarat solat adalah suci pakaian dan tempat solat dari najis. Baik. Kemudian yang ketiga, qatlul aswadain. Membunuh dua binatang hitam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الأقرب والحية bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam di dalam salat yaitu kalajengking dan ular. Jadi ini dibolehkan. Kemudian yang keempat al-iltifat wal isyarah al mufhimah lil hajah menoleh dan memberi isyarat untuk memahamkan karena ada satu keperluan sebagaimana di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun Rasulullah SAW ketika sakit maka kami sholat di belakang beliau dan beliau dalam keadaan duduk faltafata ilaina lalu beliau menoleh ke arah kami menoleh ke belakang ke arah jamaah beliau sedang sholat fara'ana kiaman maka beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Fashara ilaina faqa'adna. Maka beliau memberi isyarat kepada kita untuk duduk. Jadi beliau beri isyarat tangan, beliau tidak berbicara agar para sahabat itu duduk. Sebab imam itu harus diikuti. Kalau imam sholat sambil duduk, maka jamaahnya juga terpaksa harus duduk. Ya. Walaupun kalau imam sakit maka lebih bagus digantikan oleh orang yang sehat supaya jamaah tidak ikut duduk ya kecuali Rasulullah SAW sebagai imam maka beliau lebih afdal menjadi imam walaupun sambil duduk adapun kita kalau menjadi imam di satu masjid misalkan kalau kita sakit nggak bisa sholat berdiri, maka lebih baik kita minta seseorang untuk menggantikan sehingga jamaah bisa sholat sambil berdiri. Karena itu lebih sempurna. Tapi kalau misalkan nggak ada orang lain yang imam dan imamnya sakit harus duduk, maka jamaah pun ikut duduk berdasarkan hadis yang mulia ini. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan kalau ada satu hajat ada satu keperluan, apalagi keperluan penting yang terkait dengan sholat, terkait urusan sholat, maka boleh untuk menoleh, boleh untuk menoleh dan memberi isyarat. Artinya nggak boleh bicara, nggak boleh ngomong. Kalau bicara itu tidak diperlukan, cukup dengan isyarat. Iya. Adapun kalau tidak ada hajat maka sudah kita bahas ini termasuk curian yang dicuri oleh syaitan dari solat seorang hamba kalau tidak ada hajat kemudian dia menoleh ke samping kiri atau kanan baik kemudian yang kelima al-basaq fi thawbihi au ikhraju mandilihi min jaybihi meludah di pakaian pakaian orang yang solat itu atau mengeluarkan sarung uh, mengeluarkan sapu tangan dari kantongnya untuk meludah di situ. Jadi apabila seseorang butuh untuk meludah butuh untuk meludah maka meludahlah di pakaian pakaian yang dia kenakan. Ya. Ini juga menunjukkan kepada kita ludah itu bukan najis. Itu bukan najis. Atau kalau bawa tisu ataupun sapu tangan maka keluarkan kemudian meludah di situ. Sebagaimana di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang larangan meludah ke arah kiblat. Jadi jangan meludah ke arah kiblat, tetapi meludahlah ke pakaian kita atau ke apa namanya? sapu tangan. Dan dibolehkan juga kalau masjidnya seperti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantainya itu pasir, boleh meludah di masjid di bawah sandal. Kalau kita misalkan pakai sandal di bawah kaki kita, meludahnya di situ. Ya. Tapi kalau masjid kita dalam kondisi seperti ini, tentunya tidak dibenarkan. Ya. Kemudian yang keenam, yang dibolehkan di dalam solat al-isyarah biraddis salam ala man sallama alaih berisyarat berisyarat untuk menjawab salam berisyarat untuk menjawab salam terhadap orang yang mengucapkan salam kepada kita terhadap orang yang mengucapkan salam kepada kita sebagaimana dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Quba untuk salat padanya yaitu salat di Masjid Quba Kemudian datang kepada beliau orang-orang Ansar dan mengucapkan salam kepada beliau dan ketika itu beliau sedang salat Maka kata Ibn Umar aku bertanya kepada Bilal bagaimana yang kamu lihat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah beliau menjawab salam mereka padahal beliau sedang solat maka kata Bilal radhiyallahu anhu yaqulu hakadha beliau melakukan seperti ini wa basata kaffahu dan beliau berisyarat dengan tangannya yaitu dengan tangan beliau wabasata Ja'far ibn Auf an kaffahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala zahrahu ila fawq beliau jadikan punggung tangannya atau ya beliau jadikan bagian dalam tangannya di bawah dan bagian atasnya di atas. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Bagian tangan e, dalamnya di bawah, bagian at, e, belakangnya atau punggung tangan menghadap ke atas. Ini kurang kurang lebih seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berisyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau sedang sholat. Ya. Yeah. Jadi itu dibolehkan. Artinya tidak boleh kita membalas dengan ucapan waalaikumsalam karena kita sedang solat. Sama dengan orang yang bersin. Sama dengan orang yang bersin ini tidak disebutkan di sini. Di orang yang bersin Orang yang bersin itu sendiri boleh dia mengucapkan alhamdulillah. Boleh dia mengucapkan alhamdulillah. Tetapi orang yang mendengarkan tidak boleh dia menjawab yarhamukallah. Enggak boleh. Kalau orang yang bersin boleh dia ucapkan alhamdulillah. Ini juga bisa ditambahkan berdasarkan hadis yang sahih namun tidak disebutkan oleh penulis di sini, ini dibolehkan di dalam solat. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi orang yang mendengarkan kalau dia sedang solat tidak boleh dia membalas yarhamukallah. Ya. Kenapa? Apa perbedaannya? Karena orang yang bersin ini dia memuji Allah. Dia memuji Allah. Sedangkan orang yang mengucapkan yarhamukallah Walaupun itu juga doa, tetapi itu adalah seperti dia berbicara kepada orang tersebut. Ya. Yarhamukallah. Sama dengan orang menjawab salam. Di samping itu doa kepada Allah, itu juga pembicaraan dengan orang yang diajak bicara, orang yang dia balas salamnya. Iya. Makanya tidak boleh kita sholat menghadap Allah tidak boleh mengandung pembicaraan dengan makhluk. Baik. Kemudian yang ketujuh, tasbihur rijal wa tasfiqun nisa lil amri yahdutsu salah. Laki-laki mengucapkan subhanallah dan perempuan menepukkan tangan dikarenakan ada satu kesalahan di dalam salat. Misalkan imam melakukan kesalahan, maka laki-laki mengucapkan subhanallah, maksudnya salah di sini adalah salah gerakan. Misalkan sudah seharusnya salam setelah tahiyat, imam mau bangkit berdiri. Maka yang laki-laki mengucapkan subhanallah, sedangkan yang wanita menepukkan tangan. Sebagaimana hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ayuhan nas malakum hina nabakum syai'un fis salah akhadtum fit tasfiq at tasfiq lin nisa wahai manusia kenapa kalian tatkala terjadi sesuatu kesalahan di dalam salat kalian bertepuk tangan. Hanya letepuk tangan itu bagi wanita. Mannabahu syai'un fi salatihi falyakul subhanallah. Siapa yang ingin mengoreksi kesalahan di dalam solat bagi laki-laki hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Ya. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa altafata. Karena tidak seorang pun yang mendengarkan dia mengucapkan subhanallah kecuali dia akan menoleh maksudnya imam itu akan sadar kalau dia salah tatkala makmum mengucapkan subhanallah jadi ini dibolehkan ya makmum mengucapkan subhanallah dan wanita menepukan tangan baik kemudian yang kedelapan al fathu alal imam mengoreksi bacaan imam apabila imam salah. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Abu daud Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara fiha falubisa alaih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu salat dengan membaca ayat padanya lalu beliau terlupa bacaan yang seharusnya beliau baca. Falaman sarafa qala li Ubay. Tatkala beliau selesai salat, maka beliau berkata kepada Ubay, Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat yang uh, menguasai Al-Qur'an, yang banyak menghafal Al-Qur'an. As-sallaita ma'ana? Beliau berkata kepadanya, "Apakah engkau salat bersama kami?" Qala na'am. Kata Ubay, "Iya." Maka Nabi SAW bersabda, Qala fama mana'aka? Lalu apa yang menghalangimu untuk mengoreksi kesalahanku di dalam membaca ayat? Iya. Jadi ini harusnya dilakukan oleh imam eh, oleh makmum apabila imam tersalah di dalam membaca satu ayat. Makmum mengoreksi. Iya. Di dalam hadis ini juga ada faidah bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang juga kadang beliau lupa. Iya. Padahal kita tidak ragukan lagi hafalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Tapi pada kenyataannya beliau manusia biasa yang mungkin saja lupa. Maka tidak sepatutnya beliau dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kesembilan Ghamzu rijlin naim. Menyentuh kaki orang yang tidur. Maksudnya apa? Dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau berkata, "Kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku pernah membentangkan kakiku di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat. Fa idza sajada ghamazani farafa'tuha. Maka apabila beliau akan melakukan sujud, beliau menyentuhku, maka aku pun mengangkat kakiku. Fa idza qama madattuha. Lalu apabila beliau berdiri lagi, aku membentangkan kakiku lagi. Iya. Jamaah sekalian, dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, di antaranya menyentuh kaki orang yang tidur itu dibolehkan ketika kita sedang sholat karena ada hajat. Apa hajatnya di sini? Supaya kita bisa sujud. Karena kakinya menghalangi tempat sujud kita. Iya. Yeah. Ketika kita sudah berdiri, boleh baginya untuk meletakkan kakinya lagi. Menunjukkan bahwasanya ini dibolehkan. Beda dengan lewat di depan orang solat. Ini dosa besar. Tapi kalau meletakkan kaki di depan orang solat, itu boleh. Itu pun dilakukan karena memang ada keperluan atau dibutuhkan. Kenapa jemaah sekalian? seperti yang kita sebutkan tadi, rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecil. Ya. Saking kecilnya, coba lihat. Aisyah mau tidur, Aisyah mau berbaring, kakinya berada di arah kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan kepada kita kesederhanaan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hadis ini juga menunjukkan menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Ya. Kemudian yang ke sepuluh, memerangi orang yang hendak lewat di depan orang solat. Ini yang ke sepuluh. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, falyadfa fi nahrihi, fa in aba falyuqatilhu, fa huwa syaitan." Apabila seorang dari kalian melakukan solat dengan menghadap sutrah yang menghalanginya dari manusia, lalu seseorang ingin lewat di hadapan dia, maka hendaklah dia menahan orang tersebut di dadanya. Kalau orang tersebut enggan, enggan ditahan, pingin terus lewat, maka hendaklah dia memeranginya karena orang tersebut adalah syaitan. Jadi maksudnya adalah berusaha lebih keras lagi untuk menahan dia jangan sampai lewat. Itu maksudnya. Berusaha lebih kuat lagi untuk menghalangi orang yang akan lewat di depan kita. Kemudian yang ke-11 al-buka dibolehkan menangis di dalam solat. Sebagaimana dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, maka nafina farisun yauma badrin ghairal miqdad wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa naim illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabqi hatta asbaha tidak ada satupun dari kami pada peperangan Badar orang yang berasal dari Persia kecuali Al-Mikdad Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dan sungguh aku melihat ketika itu tidak seorang pun dari kami kecuali tidur. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di bawah sebuah pohon, beliau salat sambil menangis sampai pagi. Ya. Jadi ini dibolehkan di dalam salat. Terutama ketika kita bertemu dengan ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita menangis karena takut terhadap azab Allah. Inilah 11 poin hal-hal yang dibolehkan di dalam solat. Kita akan masuk pembahasan yang berikutnya ma yubtilus salah. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Yang pertama adalah tayakunul hadaf Yakin sudah berhadath yakin sudah berhadas. Sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwasannya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang dia hadapi dalam solat yaitu dia menyangka bahwasanya dia sudah batal sholatnya dia sudah batal sholatnya maksudnya dia sudah buang angin maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yanfatil au la yansarif hatta yasma'u sautan hatta yasma'a sautan au yajida rihan janganlah dia menghentikan sholatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium baunya. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah seseorang itu ragu tadi sudah buang angin atau belum. Jadi di perutnya ada semacam mual-mual. Kemudian dia mengira jangan-jangan sudah buang angin. Maka dia masih dalam kondisi ragu oleh karena itu Nabi SAW mengatakan Kalau dia masih ragu Janganlah dia berhenti dari sholat Sampai dia yakin Bagaimana yakinnya? Yaitu dia mendengarkan suara buang anginnya Atau mencium baunya Ya Barulah dia hentikan sholatnya dan dalam hadis ini ada satu kaidah fikih yang sangat penting yang bisa kita petik, yang bisa kita petik Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Iya. Jadi kalau masih ragu, sudah buang angin atau belum? Maka itu keraguan yang nggak perlu dianggap. nggak perlu dianggap. Iya. Kenapa? Karena kita sudah yakin sebelumnya kita dalam keadaan yakin sudah apa namanya bersuci. Kalau datang keraguan kita lupa misalkan, jangan-jangan tadi saya sudah batal. Maka keraguan seperti ini tidak perlu dianggap. Ya. Jadi kalau seorang sudah yakin dia sudah berhadas, maka sholatnya batal. Walaupun dia nggak mendengar suara atau tidak mencium baunya, kalau sudah yakin maka batal sholatnya. Iya. Jadi kalau sudah yakin nggak usah nunggu suara lagi atau mencium bau. Ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan salah satu rukun atau salah satu syarat yaitu rukun solat dan syarat solat dengan sengaja tanpa ada uzur. Barang siapa meninggalkan satu rukun solat atau satu syarat solat dengan sengaja tanpa ada uzur. Iya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah dalam salatnya irji fasalli fa innaka lam tusalli dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut salat lagi karena kamu belum salat padahal orang itu sudah salat hanya saja dia tidak tumak ninah di dalam salat orang itu sudah salat tapi dia tidak tumak nina dalam solat Dan tumak nina itu rukun solat Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya Solat lagi karena kamu belum solat Ya. Jadi dia tinggalkan rukun solat Dengan sengaja Tanpa adanya uzur Tanpa adanya uzur Ya. Dan sebagian rukun solat, sebagian rukun solat, kalau ditinggalkan tanpa sengaja sekalipun, itu juga batal solat. Contohnya apa? Membaca surat Al-Fatihah. Siapa yang meninggalkannya sengaja ataupun lupa, sengaja ataupun lupa, maka solatnya batal. Kecuali ada uzur Uzurnya apa misalkan? Dia belum hafal. Ya, dia misalkan baru masuk Islam, belum hafal surat Al-Fatihah, maka itu bukan alasan untuk dia enggak sholat. Jadi tetap dia harus sholat. Dia belum hafal Al-Fatihah, tetap wajib untuk sholat. Iya. Kemudian juga berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang beliau lihat di kakinya ada sebesar koin sebesar koin atau uang koin yang tidak basah oleh air wudhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk berwuduk kembali dan sholat lagi. Artinya apa? Dia tidak memenuhi syarat sholat, yaitu wuduk. Itu pun hanya karena sebesar koin atau dalam riwayat yang lain sebesar kuku di bagian kakinya yang tidak basah oleh air wuduk maka wuduknya tidak sah ini peringatan juga bagi kita hati-hati Perhatikan baik-baik, jangan sampai ada anggota tubuh yang seharusnya basah di dalam wudhu, kemudian tidak kena air. Maka sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut, memerintahkan orang tersebut untuk berwudhu kembali. Walaupun dia lupa, walaupun dia lupa, lupa mencuci kaki ketika wudhu. Sudah sholat baru ingat, sholatnya tidak sah. ya Kecuali karena sakit. Sehingga dia tidak berwudhu. Ini yang dimaksud uzur di sini. Ada uzur yang dibolehkan, ada uzur yang tidak dibolehkan. Uzur yang dibolehkan misalkan karena sakit atau karena tidak ada air. Sehingga dia tidak berwudhu. Tapi kalau lupa, maka itu bukan uzur yang dibolehkan. Iya. Jadi seorang lupa cuci muka misalkan ketika berwuduk. Tadi kayak berwudu saya lupa cuci muka, maka solatnya tidak sah, dia harus wuduk kembali dan mengulang solatnya kembali. Iya. Jadi ini yang kedua yang membatalkan solat. Meninggalkan satu rukun atau syarat solat dan rukun solat serta syaratnya sudah kita bahas di dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Kemudian yang ketiga makan minum dengan sengaja. Ini berdasarkan ijma ulama. Sebagaimana yang disebutkan dari Ibnul Munzir, beliau berkata, ijma'a ahlul ilm ala anna man akala aw shariba fi salatil fardhi amidan anna alaihi al-iadah. Ulama sepakat bahwasannya orang yang makan minum di dalam solat wajib dengan sengaja maka wajib atasnya untuk mengulang solatnya artinya solatnya tidak sah jadi dalilnya adalah ijma kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat adapun di dalam solat tatawu maka tidak semua ulama berpendapat makan minum ketika solat sunnah itu batal namun itu adalah pendapat jumhur dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena apa yang bisa membatalkan sholat wajib maka tentu itu juga membatalkan sholat sunnah kecuali ada dalil yang kecuali ada dalil yang apa namanya membolehkan perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau dilakukan di sholat wajib batal kalau dilakukan sholat sunnah tidak batal ada yang bisa berikan contoh di dalam rukun sholat kalau kita tinggalkan di sholat wajib batal sholat kita tapi kalau kita tinggalkan di sholat sunnah tidak batal kenapa? karena ada dalil yang menyatakan demikian Ada yang bisa berikan contoh? Contohnya apa Pak? Contohnya adalah berdiri. Berdiri dalam sholat termasuk rukun sholat. Dalam sholat wajib. Tapi sholat sunnah boleh duduk. Sholat sunnah boleh duduk. Iya. Nah di sini makan dan minum tidak ada dalil yang membedakan. Jadi pendapat jumhur itulah yang kuat walaupun sholat sunnah makan minum juga membatalkan sholat. Kemudian yang keempat berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahat sholat. Maksudnya un bukan untuk kepentingan sholat. Artinya berbicara untuk kepentingan sholat itu boleh. Sebagaimana hadis Zaid bin Arqam beliau berkata, "Kunna natakallamu fi salati yukallimu ar-rajul minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam." Kami dulu dilarang afwan kami dulu berbicara dalam solat seseorang biasa berbicara kepada sahabat yang ada di sampingnya ketika dia sedang solat sampai turun firman Allah wa qumulillahi qanitin dan berdirilah untuk solat menghadap Allah dalam keadaan khusyuk maka setelah turun ayat itu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita dilarang berbicara kepada orang di samping kita atau kepada siapa saja di dalam solat ketika kita sedang solat. Sama dengan hadis yang kita sebutkan tadi, tidak boleh menjawab salam, tidak boleh juga mengucapkan yarhamukallah. Ya. Yeah. Tetapi dibolehkan untuk kemaslahatan solat. Itu disebutkan dalam hadis Dzul Seorang yang mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, melakukan salat zuhur dua rakaat. Padahal itu tidak safar. Artinya beliau lupa. Kemudian Dzul ini berbicara. Ya Rasulullah barangkali engkau lupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada para sahabat, benarkah yang dia katakan? Sahabat pun mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi saw Alaihi Wasallam kemudian menambah dua rakaat lagi. ya Jadi di sini Nabi berbicara, para sahabat juga berbicara, tapi untuk kemaslahatan solat Karena kalau semuanya diam, maka solatnya akan kurang rakaatnya kalau begitu. ya Jadi terpaksa berbicara untuk kemaslahatan solat Artinya kalau pembicaraan yang lain itu tidak boleh. Baik. Itu bahkan membatalkan sholat. Kemudian yang kelima, tertawa. Dan ini berdasarkan ijma sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma bahwasannya tertawa membatalkan sholat. Kalau senyum saja tidak batal. Tapi kalau sampai tertawa maka sholatnya batal. Iya. Kemudian yang keenam lewatnya di depan orang solat wanita yang sudah balik keledai dan anjing hitam maka membatalkan solat apabila tiga ini lewat di depan kita ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahal apabila seorang dari kalian salat maka hendaklah dia hendaklah dia menghalangi antara dirinya atau menghalangi orang yang akan lewat di hadapannya jika ada di, di jika ada di hadapannya seperti akhir dari hewan tunggangan. Maksudnya apa? E, sutra yang kita tancapkan di hadapan kita itu minimal tingginya seperti akhir dari hewan tunggangan. Itu ditafsirkan para ulama e, dari jaraknya adalah panjangnya adalah atau tingginya dari jari ujung jari sampai ke siku. Itu tinggi minimal sutra yang dianjurkan. Ya, Fa idza lam yakun mislu akhiratir rahal maka apabila di depannya tidak ada sutrah yang tingginya seperti akhir dari hewan tunggangan fa innahu yaqta'u salatahu himar wal mar'atu wal kalbul aswad maka sesungguhnya akan memutus salatnya keledai wanita yaitu wanita yang sudah balik dan anjing hitam. Iya. Artinya kalau lewat di hadapannya di antara dia dengan sutrah tiga macam ini maka sholatnya batal. Kalau lewatnya di belakang sutra maka sholatnya tidak batal. Itulah pentingnya adanya sutrah. Ya, penghalang di dalam sholat Ya. Jemaah sekalian, inilah enam pembatal solat yang disebutkan oleh penulis Alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan pembahasan berikutnya insyaallah taala tentang solat sunnah insyaallah taala kita bahas pada kesempatan yang akan datang karena cukup banyak solat-solat sunnah yang disebutkan oleh penulis inilah pembahasan kita semoga ada manfaatnya Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Sejauh mana kita sholat sutra untuk mengalami orang lewat hmm. Apakah dari sini sampai AC orang lewat apa kita hmm. batal atau gimana Ustaz Ya, Waalaikumsalam. Ya. Salam. Sutra itu artinya penghalang. Itu artinya sutra. Bagaimana batasnya atau jauhnya di antara kita? Yaitu seukuran tempat sujud kita. Iya. Seukuran tempat sujud kita. Jadi, kalau kita mau jadikan misalkan dinding ini sebagai sutra, maka kita sholat di depan sini di saf yang pertama. Ya. Atau AC ini kita mau jadikan sebagai sutra, kita sholat tepat di belakangnya. Nah, apabila ada orang yang lewat antara kita dengan AC itu atau dari din dengan dinding ini, inilah yang harus kita tahan. Ya. Jadi itu namanya sutra. Seukuran tempat kita untuk sujud. Ya. Artinya satu staf saja gitu. Ya kalau seandainya kita lagi makmuk, lagi masbuk terus orang lewat gitu tapi kita nggak jauh gitu gimana iya kalau kita lagi masbuk masbuk ya iya imam udah selesai jamaah imam udah selesai iya tapi orang ada lewat itu harus ditahan kalau dia lewat tepat di hadapan kita atau di tempat sujud kita harus kita tahan tapi kalau ya. lebih jauh gimana? Kalau lebih jauh ya berarti sudah bukan tempat sujud kita. Kalau kita tahan jadi malah kita eh, apa namanya? merusak bisa merusak sholat kita. Ya. Kalau dia lewat di tempat sujud kita, maka kita tahan. Ya. Ada yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk wanita kali Ustaz ya itu misalnya dia ada ada bayi yang sedang menangis yang ditaruh di suatu tempat tapi saat itu e, mungkin sang ibu sedang sholat dia menangis bayi tersebut mungkin dia bisa berhenti saat kita menggendongnya atau kita menggendong sementara jadi kita mesti pergi dulu sana untuk menenangkannya saat itu kita balikkan lagi apakah itu boleh Ustaz dan misalnya boleh apakah ada tata cara yang mesti kita lakukan agar tetap dibolehkan iya. sholat ya, ya jazakallah ya Kalau jaraknya dekat, kalau jaraknya dekat, maka yang harusnya dilakukan adalah ambil bayi itu kemudian gendong dan sholat teruskan. Iya, sholat diteruskan. Itu caranya. Seperti hadis yang kita sudah sebutkan tadi, dibolehkan sholat sambil menggendong bayi. Nanti ketika mau ruku atau sujud, bayi itu diletakkan ya jadi itu caranya menenangkan bayi yang lagi nangis ketika kita sedang sholat gendong dan kita teruskan sholat iya uh, boleh juga dengan tidak harus menggendong misalkan kita berikan minumnya kemudian kita lanjutkan sholat itu juga boleh iya kita berikan minum, kita lanjutkan sholat. Tapi itu dengan melakukan gerakan-gerakan ringan saja. Ya. Tapi kalau gerakannya sudah terlalu banyak, misalkan harus pergi masak air dulu, ya, maka itu tentu boleh sholatnya dibatalkan saja. Ya, sholatnya dibatalkan, nanti sholat mulai dari awal lagi. Ya, Kalau cuma gerakan ringan, sholat nggak perlu dibatalkan. Ya. Jika saat kita sholat ada yang mau lewat dan kita sudah berusaha menghalanginya, namun apa ini? Dia lewat juga dengan meloncat. Bagaimana sholat kita meski kita sudah berusaha menghalanginya? Kalau kita sudah berusaha semampu mungkin untuk menghalangi, maka insya Allah Taala sholat kita tidak batal. Ya. Karena kalau kita katakan batal, kalau orang tersebut melakukan terus, berarti nggak nggak sholat sholat kita. Ya. Jadi kalau kita sudah berusaha semampu mungkin untuk menghalanginya, tapi tetap saja dia lewat, maka insya Allah taala sholat kita tidak batal. Ya. Bagaimana di dalam solat kita menangis sambil mengadukan masalah kita? Apakah dibolehkan ketika sujud dan tahiyat akhir? Karena terkadang kita bisa menceritakan kepada makhluk manusia. Kalau maksudnya adalah dengan berdoa kepada Allah, tidak apa-apa. Kita berdoa kepada Allah, menyampaikan hajat kita, tidak masalah. Di dalam solat kita, yaitu ketika sujud, ketika sujud, maupun ketika tasyahud. Ketika tasyahud akhir, setelah tasyahud kita dianjurkan berdoa, tidak apa-apa kita sebutkan apa permohonan kita, hajat kita. Iya. Dan sambil menangis tidak masalah. Bagaimana orang yang sedang sholat tapi menggaruk-garuk salah satu bagian tubuh yang gatal hingga berkali-kali. Apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak. Ini hal yang dibolehkan. Karena itu adalah gerakan yang dibutuhkan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, gerakan yang dibutuhkan ya. Apalagi kalau dia tidak lakukan bisa mengganggu kekhusyukan sholatnya Iya. Misalkan gatal. Kalau nggak digaruk ya dia nggak akan tenang dalam sholat Iya. Jadi ini lebih lebih patut lagi untuk dibolehkan. Kalau membukakan pintu saja boleh, apalagi melakukan gerakan yang akan membuat kita lebih khusyuk di dalam solat. Walaupun berkali-kali. Ya, walaupun berkali-kali. Oleh karena itu, tidak ada batas gerakan yang dibolehkan di dalam solat yang bukan bagian dari gerakan solat. Ya, misalkan seseorang menggaruk sampai 10 kali sekalipun tidak ada masalah selama dia masih dikatakan masih patut dikatakan dia sedang sholat ya tapi kalau dia buka baju dulu ambil minyak dulu gosok dulu ah itu sudah lain kan ya sudah nggak patut ini orang lagi sholat atau lagi apa namanya uh, menggosok-gosok badannya ya jadi kalau cuma sekedar menggaruk saja ini gerakan ringan walaupun dilakukan berulang-ulang kalau memang dibutuhkan ini tidak membatalkan sholat. Iya, ini dibolehkan dalam sholat. Apa hikmahnya? Wanita yang sudah balik dapat membatalkan sholat. Dan mengapa disamakan dengan keledai dan anjing hitam? Jemaah sekalian, di dalam hadis ini tidak dijelaskan hikmahnya. Dan bukan pula maksud hadis ini menyamakan wanita dengan keledai dan anjing hitam. Iya. Bukan maksudnya mereka itu sama, bukan. Ya. Tetapi dalam hadis ini di dalamnya terdapat ta'abbudiyah sesuatu yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, itu yang telah Allah tentukan maka wajib bagi kita untuk apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Adapun apa hikmahnya? Itu bukan tidak penting. Tetapi Jangan sampai seseorang menolak satu ketentuan syariat dikarenakan dia belum tahu hikmahnya. Sebab hikmah itu adalah sesuatu yang kadang bisa kita ketahui, kadang bisa kita ketahui dan kadang kita tidak mengetahuinya. Namun pasti mengandung hikmah. Allah memiliki nama Al-Hakim yang maha hikmah maka setiap syariat Allah setiap ketentuan Allah pasti mengandung hikmah pasti ada hikmahnya hanya saja hikmah-hikmah itu kadang dijelaskan kepada kita kadang tidak dijelaskan kadang dapat kita pahami kadang tidak dapat kita pahami dengan baik. ya. Dan di dalam hadis yang mulia ini uh, tidak dijelaskan apa hikmahnya. Namun secara kaidah umum, kaidah umum setiap syariat mengandung hikmah. Paling tidak satu hikmah. Apa itu? Menguji ketaatan kita kepada Allah. Itu hikmahnya menguji ketaatan kita kepada Allah. Sama dengan ketika Muazah eh, rahimahullah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, kenapa kita diperintahkan untuk mengkodok uh, eh, puasa tapi tidak mengkodok solat? Ini bagi wanita yang haid dan nifas. Kenapa kita wanita diperintahkan mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Maka apa jawab Aisyah? Ya memang sudah seperti itu diperintahkan. Artinya itu hikmahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Dan mungkin saja ada hikmah-hikmah yang lain yang disebutkan para ulama. Namun saya belum tahu penjelasan-penjelasan yang lain paling minimalnya adalah ujian ketaatan. Itu hikmahnya. Setiap syariat minimalnya hikmah bagi kita adalah ujian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu alam. Dan tidak sedikit pun hadis ini menyamakan antara wanita dengan uh, anjing hitam atau dengan keledai sama sekali tidak. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. tolong contohkan e, berbicara dalam sholat yang tidak membatalkan. Karena selain subhanallah itu imam masih masih lupa juga. Itu caranya gimana, Ustaz? Hmm? Imam 4 rakaat nih. Nah, dua rakaat dia udah selesai. Kita makmum bilang subhanallah, masih salah juga, udah bilang udah selesai. Dia juga. udah salam. Udah salam. Bicara aja, nggak apa-apa. Caranya? Bicara sampai dia ngerti. Pak Imam ini sholatnya masih kurang. Iya, nggak apa-apa. Hmm. mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini kita sholatnya memang sudah jadi dua rakaat atau engkau lupa. Nah itu. Jadi dia berusaha memahamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya tetap dan saya nggak lupa. Ah, kata Dhul Yadain, tidak ya Rasulullah. Engkau baru sholat dua rakaat. Untuk meyakinkan, Nabi masih tanya lagi kepada sahabat yang lain. Betulkah seperti yang dikatakan Dhul Yadain? Kata, kata para sahabat, iya betul ya Rasulullah. Engkau baru sholat dua rakaat. Maka beliau melanjutkan kembali. Ya, Melanjutkan kembali sholat uh, dua rakaat. Kemudian salam. Kemudian beliau uh, sujud sahwi. Iya. Jadi nggak apa-apa.